Ikhwani Fidin wa akhwati fillah azani Allah wa iyakum. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, termasuk juga nikmat untuk bisa sama-sama belajar mengkaji kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wal Khosais Al-Mustafawiyah yang berisi tentang keterangan seputar sifat fisik dan kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini penting. Sebab mengapa? Karena uh, sebagaimana Allah Taala berfirman, "Lakot kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya telah ada pada di Rasulullah SAW itu adalah uswah hasanah, yaitu teladan yang baik maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk meneladani Rasulullah SAW, mengikuti manhaj kehidupan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikannya sebagai tuntunan hidup. Hari ini, Subhanallah, yang namanya tuntunan menjadi tontonan. Betul? Begitupun sebaliknya, yang menjadi tontonan menjadi tuntunan. Ya, orang melihat sekarang hijab, melihat uh, jenggot, melihat celana cingkrang, ya, melihat penerapan Islam, melihat pengamalan sunnah, melihat orang eh, orang-orang yang semangat belajar agama, ya, itu hal-hal yang menjadi tuntunan seharusnya menjadi tuntunan itu akhirnya malah menjadi tontonan. Nah, kemudian sebaliknya yang menjadi tontonan sebagaimana yang ada di dalam film-film dan tayangan-tayangan yang ada di televisi dan lain sebagainya, maka tontonan-tontonan itu akhirnya menjadi tuntunan. Ya, betapa banyak orang mengikuti apa yang ada di dalam tontonan mereka. Dan yang paling tentara adalah mengikuti gaya dan mode daripada barat yang menjadi tontonan mereka sehari-hari menjadi hiburan mereka sehari-hari. Baik, karena itu sudah menjadi tugas kita untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tuntunan mereka. Nah, ihwan fidin wa azan ya Allah wa iyakum. Eh, terakhir kita telah sampai pada pembahasan hadis yang kelima seputar fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini kita akan lanjut dengan hadis yang ke-6. Eh, qala al-musannifu rahimahullah wa bi isnadi ila al-musannif eh, wa qala haddatsana Sufyan ibn Waqi' haddatsana Abi anil Mas'udi bihadal isnadi nahwah bima'nah. Ya. Jadi berkata musannif dan dengan sanad yang tersambung kepada musonif ya. Kami meriwayatkan hadis ini. Kami meriwayatkan sanad ini. Kemudian musonif mengatakan ada sana Sufyan. Ya, telah bercerita kepada kami Sufyan. Sufyan ibnu Waqiyah telah menceritakan kepada kami Abi ayahku Anil Mas'udi daripada Al Mas'udi bihadal isnad dengan sanad yang serupa bimakna dan e, makna hadis yang serupa begitu ya ini nomor enam ini ini mengikuti hadis yang nomor lima begitu ya baik jadi e, nomor lima dan nomor enam ini satu makna ya di dalam matan hadisnya. Kemudian Kemudian kita lanjutkan dengan hadis yang ketujuh. Taib. bihi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Abdata ad-Dabbi al-Basri wa Ali bin Hujrin wa Abu Ja'far Muhammad bin Husain wa huwa bin Abi Halimata wal ma'na wahid qalu hadatsana Isa bin Yunus عن عمر بن عبد الله مولى جفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان ربعة يعني ربعة يعني kemarin sudah kita singgung dan wa kana rab'atan minal qaumi lam yakun bil ja'dil qopoti wala bisabt kana ja'dan rajilan walam yakun bil mutahhami wala bil mukalsam wa kana fi wajhihi tadwir abyadu mushrab ajul ainain ahdabul ashfar jalilul mushas wal katid ajradu dhu masrubah شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب وإذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشيرة من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه yaqulu na'ituhu lam ara qablahu ولا ba'dahu mislah. Qala Abu Isa rahimahullah sami'tu Abu Ja'farin Muhammad bin al-Husain yaqul sami'tu al-Asma'i yaqulu fi tafsiri sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhiri al Ya, kita akan artikan uh, hadis yang ketujuh. Ini hadis yang cukup panjang ini ya. Subhanallah. Eh, jadi uh, eh, Musonif mengatakan yaitu Imam At-Tirmizi rahimahullah uh, Haddatsana Ahmad bin Abdah Ad-Dobbi Al-Basri telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Abdah Ad-Dobbi Al-Basri wa Ali bin Hujrin dan Ali bin Hujr wa Abu Ja'far Muhammad bin Husain dan Abu Ja'far Muhammad ibn Husain wa huwa ibnu Abi Halimah dan dia adalah ibnu Abi Halimah wal makna wahid dan maknanya satu. Qalu mereka berkata, Hadatsana Isa bin Yunus telah berceritakan kepada kami Isa ibnu Yunus an Umar bin Abdullah maula Gufrah dari Umar ibn Abdullah maula Gufrah Qala hadatsani Ibrahim bin Muhammad telah menceritakan kepadaku Ibrahim ibn Muhammad min wuldi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu daripada putra Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tamam. Baik. Daripada putra Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kala ia berkata karena Aliun sesungguhnya Ali Idza wasafa Rasulullah SAW, qala jika ia mensifati Rasulullah SAW, ia berkata, lam yakun Rasulullah SAW bitawilil mumaggot. Ya. Rasulullah SAW itu bukanlah orang yang tawil, ya. tinggi mumaggot, tinggi yang menjulang gitu ya. Bukan orang yang terlalu tinggi jangkung. Eh, mohon maaf seperti orang-orang yang tingginya tidak normal. Wala bil qasiril mutaraddid dan tidak tidak pendek. Nabi SAW itu tidak pendek dalam arti tidak boncel begitu ya. Mohon maaf. Wa kana roba'atan minal kaum ya. Rasulullah SAW itu adalah tip, tipikal yang memiliki tinggi pertengahan di antara kaumnya begitu ya. Jadi termasuk orang yang pertengahan di di antara uh, tinggi orang eh, orang-orang pada masanya begitu ya. Baik. Karena ada orang-orang yang sangat tinggi, tinggi sekali. Ada yang pendek begitu. Ya? Nabi SAW ini termasuk yang tinggi tapi tidak termasuk yang uh, tingginya menjulang. Tamam. Lam yakun bil ja'dil qototi wala bisabti. Nah, kemarin kita sudah singgung berkenaan dengan rambut Rasulullah SAW. Jadi rambut beliau itu SAW tidaklah keriting keribu gitu ya. Dan tidak lurus. Karena dan rojilan. Rambut beliau itu agak sedikit bergelombang begitu ya. Ikal begitu ya. Agak sedikit ikal. Tapi tidak keribu. Walam yakun bil mupohami wala bil mukaltham beliau bukan orang yang gemuk. Taib. Bukan orang yang gemuk dan bukan orang yang berwajah bulat. Muka Islam itu berwajah bulat. Wa kana fi wajhihi tadwir. Ya. Dan nampak dari wajahnya itu tadwir ya, semacam ada lingkaran gitu ya, seperti rembulan. Awiyadu mushrob. Kulitnya itu putih merah-merahan ya. musyrok. Adu ajul ainain. Ya, bola matanya itu hitam mencolok ya. aj. Ahdabul asfar. Bulu matanya lentik. Jalilul musyas wal katid. Tulang-tulang sendi dan kedua bahunya lebar. Ajrod. Ya, ajrod itu beliau uh, ajrod zu masrubah. Ya, Eh, beliau memiliki bulu dada. Tamam. Kemudian uh, eh, syasnul wal qadamain. Kedua telapak tangan dan kakinya padat begitu. Ya. Idza masya taqalla'a ka'annama yanhabtu fi sabab. Nah, jika beliau berjalan ya maka ia akan berjalan dengan cepat seolah-olah berjalan seperti orang yang sedang menurun. Sebab-sebab itu seperti orang e, seperti aliran air yang tercurah dari atas ke bawah Wa idzal tafata iltafata ma'an. Jika ia menoleh, maka seluruh badannya akan menoleh. Itu Nabi SAW begitu. Baina katifaihi khotamu nubuwah. Di antara kedua pundaknya itu ada tanda kenabiannya. Khotamu nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin dan beliau adalah penutup para nabi begitu. Jadi di antara kedua pundaknya itu ada tanda kenabian ya. Sebagaimana yang ini masyhur di dalam hadis Salman ya. Di mana Salman ketika ingin membuktikan bahwa apakah Nabi SAW adalah seorang nabi utusan Allah atau eh, seorang yang hanya mengaku-ngaku sebagai nabi. Baik dan itu hadis yang towil ya hadis Salma itu akhirnya ketika ingin menengok itu ya, diperlihatkanlah Nabi SAW dan akhirnya Salman masuk Islam dan dia adalah penutup para nabi ajwadun nasi sodron beliau adalah yang paling pemurah ya paling pemurah paling ajwad begitu ya Uh, paling pemurah, paling dermawan. Wa nas. Ya, paling benar lisannya wa asdakunna silah jatan, paling benar lisannya wa ari arikatan dan yang paling lembut perangainya begitu ya. Subhanallah bagaimana Nabi SAW itu pemurah hatinya begitu ya jadi eh, cenderung menginginkan kebaikan kepada setiap orang dan paling benar lisannya tidak pernah berdusta Kemudian wa alianuhum arikatan dan paling lembut perangannya. Masya Allah. Inilah Nabi kita Gitu ya. Maka sudah sepatutnya kita mengikuti perangai beliau SAW. Wa akromuhum ashiratan. Dan yang paling mulia dalam bergaul. Baik. Yang paling mulia dalam bergaul. Nanti akan kita sebutkan hadis-hadis bagaimana Nabi SAW itu ya bergaul bercengkrama dengan uh, para sahabatnya dengan siapapun bahkan dengan anak kecil bahkan dengan anak kecil sekalipun begitu ya man badihatan habah ya orang yang baru pertama kali bertemu dengannya akan segan ya jadi orang yang ketika pertama kali bertemu dengan Rasulullah SAW akan merasa segan ya merasakan haibah haibah Nabi SAW ya. wibawa yang tinggi wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Nah, awal mula pertama kali dilihat Rasulullah itu punya wibawa ya. Sehingga orang itu agak segan e, canggung begitu. Akan tetapi ketika ia e, berinteraksi dengan Nabi SAW, bergaul dengan Nabi SAW dengan baik, maka akan muncul kecintaan ke dalam hatinya. Masya Allah. Ya. Lihat bagaimana dengan pergaulan saja Nabi SAW itu membuat orang jatuh cinta. Apakah kita sudah sampai seperti itu mempergauli manusia? Ya. Barangkali tidak. Masya Allah. Ya. Padahal Nabi SAW ini telah menunjukkan, telah memberikan panduan bahwasanya eh, orang yang paling baik di antara kalian adalah ahsanhum khuluqa ya. Yang paling baik ahlaknya. Taib. Jadi bagaimana seharusnya kita memperhatikan masalah ini? Bagaimana seharusnya kita memperhatikan masalah ahlak Itu yang menjadi prioritas kita. Jadi Nabi SAW itu uh, sangat uh, menjunjung tinggi yang namanya akhlak mulia. Ya. Baik. Kemudian Nabi SAW pernah mengatakan, Inna Allah yuhibu fil amri kulli. Ya, sesungguhnya Allah mencintai kelembutan dalam uh, segala perkara. Ya. Ini juga menjadi uh, eh, ahlak daripada Nabi SAW. Ya. Bersikap lembut terhadap eh, orang-orang uh, orang -orang yang beliau kenal begitu ya. Namun bersikap tegas eh, dengan apa-apa saja yang tidak sesuai eh, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Taala begitu. Ya. Jadi terhadap yang eh, salah, terhadap yang keliru, Nabi SAW meluruskan dengan tegas, tidak berkompromi. Ya, namun dengan orang-orang pada umumnya Nabi SAW bersikap lembut dan e, bersahabat. Inilah ahlak di antara ahlak Nabi SAW. Yaquluna aituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mislah. Ya. Orang yang mensifati eh, Rasulullah SAW Orang yang mensifati Rasulullah SAW akan mengatakan Tidak pernah aku menemui seseorang Tidak pernah aku melihat seseorang ya sebelum dan setelahnya yang seperti e, dirinya yaitu siapa yang seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu ya kemudian e, Abu Isa berkata Abu Isa Abu Isa ini maksudnya adalah At-Tirmizi rahimahullah Sami'tu Abu Ja'farin Muhammad bin Al-Husain yaqul aku mendengar Abu Ja'far Muhammad bin Al-Husain ia berkata Sami'tul Asma'i aku mendengar Al-Asma'i yaqulu ya berkata fi tafsir sifatin Nabi menjelaskan tafsir daripada sifat Nabi sallallahu ya al mumaggad al mumaggad itu adalah az-zahib tulat jadi Asma'i seorang ahli lugah ini menjelaskan uh, apa yang dikatakan uh, di dalam hadis ini begitu ya di dalam hadis uh, yang diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib. Dijelaskan oleh Asma'i, seorang pakar lugoh, al-mumaggot itu artinya adalah az-zahib yang tingginya menjulang. Begitu. Ya. Qala ia berkata, wa sami'tu Arabian yaqulu fi kalamihi dan aku mendengar orang-orang Arab berkata, tamaggata fi nushabatihi ay maddaha maddan syadidan. Ya. Jadi orang-orang Arab itu dalam menggunakan istilah uh, tamagut, memagot ini, mereka mengatakan tamagopo fi Ya, jadi seseorang memanjakan, memanjangkan anak panahnya. Ay maddaha maddan syadidan, yakni menariknya dengan kuat. Gitu. Jadi tamagab sama gopo itu artinya adalah memanjangkan gitu ya, menarik ya. Seperti orang yang elastis gitu. Baik. Maka di sini maksudnya adalah menjulang gitu ya. Tamam, jangkung menjulang. Nabi SAW tidak seperti itu. Wal mutaraddid ad-dakhil ba'duhu fi ba'din kisoran ya. Jadi kalau mutaraddid itu artinya adalah orang yang uh, antar badannya itu satu sama lain seperti masuk gitu ya. Mohon maaf seperti orang-orang yang e, boncel. Orang-orang boncel itu kan seperti ditekan gitu ya. Bahkan seperti tidak memiliki leher gitu. Mohon maaf. Maka yang seperti ini e, bukanlah e, daripada sifat fisik Rasulullah SAW ya. Rasulullah SAW tidak seperti itu. Tidak pendek seperti itu. Wa ammal qatatu fasyadidul ju'udah. Adapun al-qatat orang yang sangat keriting ya. Syadidul ju'udah. Wa rojil dan adapun rajil di fi sya'rihi hujunah. Rojil itu maksudnya adalah laki-laki yang rambutnya lentur ya. Sama e, seperti orang-orang yang ada di iklan sampo. <laughs> Masya Allah. Laki-laki yang rambutnya lentur. E tasan nin kolir. Dan sedikit ya. E, jadi rambutnya itu agak e, lurus dan sedikit ya. Seperti rambut bayi. Baik. Tamam. Di sini dikatakan e, tadi ya Al al-yanuhum arikatan. Arikah itu artinya tobiah. Tamam. Baik. Kita lanjutkan. Wa ammal mutahhamu fal badidul kathirul lahmi. Mutahham itu apa? Orang yang badin, al kathirul lahmi. Yang badannya itu benar-benar berisi dan e, dagingnya banyak. Maksudnya adalah gemuk. Nabi Salam tidak seperti itu. Wal mukalsam. Mukalsam itu al-mudawwarul wajhi. Ya. Wajahnya bulat. Ya. Jadi Nabi Salam tidak berwajah bulat. Ya, tidak berwajah bulat. Wal Mushrob Dan Mushrob ini maksudnya apa? Uh, Alladhi fi bayadihi humrah. Uh, ya, mushrob ini adalah orang yang di kulit putihnya ada kemerahan wal ad'aj uh, al ad'aj ini apa asyadidu sawadil ain al ad'aj ini adalah orang yang bola matanya gitu ya bola matanya itu hitam pekat ya al ad'aj wal ahdab at-tawilul ashfar ahdab ini adalah bulu matanya panjang begitu ya lentik begitu wal katid mujtama'ul katifain wa huwal kahilu. Katit itu adalah pertemuan dua bahu yaitu pundak. Wal masrubah huwa sya'rud daqiqul ladzi ka'annahu qadibun as sodri ila surrati. Masrubah itu adalah bulu yang halus seperti qodib, bulu sikat ya. Dari dada hingga pusar itu ya. Bulu dada itu yang ke bawah gitu ya beberapa laki-laki memiliki bulu dada seperti itu ya. Wasyafnu al-ghalidul asabi'i minal kaffaini wal qadamaini. Asyafnu itu artinya adalah yang memiliki jari jemari, telapak tangan dan kaki yang padat. Wattaqallu'u ayam syiabikuwatin. Taqallu itu artinya adalah uh, beliau sesalam berjalan dengan cepat. Wasobab al-hudur sobab itu mananya adalah uh, tempat yang merendah begitu ya. Takul in hadarna fi sobubin wasobabin. Ya. kau mengatakan kami berjalan menurun ke tempat rendah begitu. Wa qawluhu jalilul musyas yuridu ru'usal manakib. Dan ucapannya yaitu Jalilul Musyas Jalilul Musyas itu maksudnya adalah tulang-tulang sendi kedua bahu begitu. Wal isroh isroh itu maksudnya adalah uh, as-suhbah, pergaulan. Wal ashir as Ashir itu artinya adalah uh, kawan begitu. Al badiha al mufajaah. Ya, badiha itu artinya adalah mufajaah yang mengagetkan. Ya yang mengagetkan tiba-tiba yukol badah tuhu bi amrin e, dikatakan di dalam bahasa Arab badah tuhu bi amrin maksudnya adalah pajak tuhu aku mengagetkannya aku mengagetkannya dengan sesuatu ya jadi pajak tuhu jadi badihah itu adalah e, eh, al mufajah tamam dan ini hadis yang terakhir hadis ke-8 Haddatsana Sufyan ibn Waqi' قال حدثنا جمير بن أمير بن عبد الرحمن الأجلي إملاء علينا من كتابه قال nah ini uh, musannif mengatakan uh, haddatsana telah menceritakan pada kami Sufyan ibnu Waqi' Qala ia berkata haddatsana Jumai' ibnu Umair ibnu Abdurrahman al-Ijli telah menceritakan kepada kami Jumai' ibnu Umair ibnu Abdurrahman al-Ijli dengan cara diimla, didikte daripada kitabnya. Ola ia berkata, Akhbaroni rojulun min Bani Tamim min wuldi Abi Halata zauji Khadijah. Ya. Telah memberitahuku seorang laki-laki dari Bani Tamim dari putra Abu Halah. Abu Halah ini adalah mantan suami Khadijah yang memiliki kunyah Yukna Abu Abdillah, memiliki kunyah Abu Abdillah, sebutan Abu Abdillah. Ani benin li Abi Halah daripada salah seorang anak laki-laki bagi Abu Halah. Anil Hasan ibni Aliin radhiyallahu ma daripada Al Hasan bin Ali radhiyallahu ma cucu daripada Rasulullah SAW. Kala ia berkata Saal tu Khali Hindabna Abi Halata. Aku bertanya kepada pamanku Hind ibni Abi Halah wa kana wasofan an hilyati Rasulillah sallallahu Ya. Dan uh, Hind ibni Abi Hala ini dahulu merupakan seorang wasof. Wasof ini adalah orang yang banyak mengetahui detail sifat dari hilyah Rasulullah SAW. Hilyah itu maksudnya adalah perhiasan. Maksud perhiasan di sini maksudnya adalah uh, Maksud perhiasan di sini merupakan sifat dan fisik atau karakter daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ya, jadi maksud daripada hilyah ini adalah perhiasan, maksudnya adalah sifat fisik dan kepribadian Rasulullah SAW. Wa ana ashtahi ayyasifali minha syai'an ata'allaku bihi Eh, kata Hasan apa? Dan aku ingin ya, aku berhasrat agar ia menceritakan kepadaku sifat daripada sifat Nabi. Ya, agar aku menelaahnya ya. Ya, agar aku menelaahnya dan agar aku merenunginya. Pakola maka ia berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Pakola itu maksudnya adalah siapa? Hind ya Hind ibni Abi Halah jadi Rasulullah SAW pahman mufahkoman Rasulullah SAW itu adalah tokoh yang besar yang diagungkan tamam ya talak lau wajhuhu talak lu al komari tal badri Allah wajahnya wajah Rasulullah SAW ini bersinar bagai rembulan di malam purnama Allah atwala minal marbu' perawakan Nabi SAW itu lebih tinggi daripada orang yang uh, tingginya sedang. Maksudnya Nabi SAW termasuk orang-orang yang tinggi. Wa aqsara minal musyadzab dan lebih pendek dari orang-orang yang tinggi menjulang ya daripada orang-orang jangkung yang mohon maaf tingginya eh, di atas normal gitu. Azim al-hamah kepalanya besar. Jadi Nabi SAW ini kepalanya besar. Jadi alhamah ini sini dikatakan uh, lihat di kitab alhamah aroksu. Jadi hamah itu maksudnya adalah aroks kepala ya. ayat anahu bahwasanya Nabi SAW kabiru roksi kepalanya besar ya. Ini menunjukkan kemuliaan dan uh, keteguhan ya. Rojila syari eh, rambutnya agak bergelombang begitu ya Rojila syari itu rambutnya agak bergelombang eh, uh, farokot ya Ini farokot Aki kotuhu faroko ya jadi Nabi SAW itu ya eh, ketika rambutnya mudah untuk dibelah dua, maka Nabi membuat rambutnya belah dua, begitu. Ya. Wa illa dan jika tidak, fala yujawizu sya'ruhu syahmata udunaihi idza huwa waqfaruhu Ya. Jika tidak maka ia tidak akan membelah dua, ya. Alias membiarkan rambutnya terjulur ke keningnya dan tidak sampai pada cuping telinga. Begitu. Ya. Azhar laun. Ya, kulitnya putih cerah. al jabin. Keningnya lebar. Azajjal hawajibi sawawil min goiri koran. Ya. Alisnya tebal. Alisnya tebal dan melengkung sempurna. Eh, tanpa tersambung antara kedua alisnya. Baik bainahuma irkun yudirruhul ghadab. Di antara kedua alisnya itu ada pembuluh darah yang akan nampak jika beliau marah. Aqnal irnain. Ya. Di sini katakan aqnal irnain. Aqnal irnain itu adalah hidungnya mancung ya Taib. hidungnya mancung seolah melengkung hingga kedua rongga hidungnya Gitu ya. Taib. hidungnya mancung seolah melengkung hingga kedua uh, rongga hidungnya ya. Lahu nurun ya'luhu ya. Taib. lahu nurun ya'luhu kalau kita melihat uh, penjelasan dari atau syarah Syama'il ini. Lahu nurun ya Allah itu maksudnya adalah di mana ia nampak bercahaya di bagian atasnya gitu. Sehingga orang yang tidak memperhatikan dengan seksama akan menyangka hidungnya mancung dari bagian atas ke bawah ya, tanpa ada sedikit lengkungan begitu. Padahal Nabi salam itu ada agak sedikit lengkungan di bagian hidungnya. Tamam. Begitu itu penjelasan dari syarah Tirmizi. Syarah Syama'il At-Tirmizi. Yahsabuhu man lam yata'ammalhu asyam. Ya. Ya, nah ini uh, tadi yang kita jelaskan ya, yahsabuhu man lam yata'ammalhu asyam. Ya. Jadi orang uh, akan menyangka ya, hidungnya itu mancung dari bagian atas ke bawahnya Tanpa ada sedikit lengkungan. Begitu. Baik. Jadi yang tadi ini aknal irnain. Aknal irnain itu hidungnya mancung ya. Kalau kita lihat di syarah sama air itu hidungnya mancung uh, seolah melengkung hingga kedua rongga hidungnya. Lahu nurun ya'lu ya. Eh, nah ia nampak bercahaya di bagian atasnya. Jadi bagian wajah kepalanya ini bercahaya gitu. Ya, sehingga apa? Sehingga sabuhu man lam asyam. Sehingga orang yang tidak memperhatikan dengan seksama akan menyangka hidungnya mancung dari bagian atas. Mancung dari bagian atas ke bawah tanpa ada sedikit tengkungan. Gitu. Mancung lurus gitu. Padahal ada sedikit tengkungan gitu. Baik kasalih ya janggutnya lebat begitu ya sahlal ini, eh, kedua pipinya tidak meninggi Taib. Doli alfam. Rongga mulutnya lebar menawan. Mufallajal asnan. Gigi seri beliau memiliki celah di antara keduanya. Gitu ya. Jadi uh, janggutnya lebat tadi ya, katsal sahlal khuddain Kedua pipinya itu tidak meninggi. Begitu. Jadi kedua pipinya itu betul-betul tidak seperti orang yang kurus gitu. Ya. Doli alfam, rongga mulutnya itu lebar menawan nih. Mufallajal asnan. Gigi seri beliau memiliki celah di antara keduanya. Ya, uh, agak renggang gitu. Daki mas masrubah. Baik. Nah, rubah ini tadi apa? Mas rubah ini tadi adalah bubu, bulu uh, di bagian dada gitu. Ya. Nah, Nabi Sallam itu memiliki bulu di bagian dada yang yang tipis atau halus. Ka'anna unuqahu jidu dumyatin fi sofa'il fiddah. Taib. Tengkuk atau bagian atas leher Nabi SAW itu seperti tengkuk tiruan mirip gading gajah ya. Mirip gading gajah dengan keperakan gitu ya. Ya. Jadi bagaimana Nabi SAW itu Masya Allah ya, orang yang gagah begitu ya. Jadi tengkuknya itu seperti eh, mirip gading gajah ya ya uh, apa menunjukkan dadanya itu bidang ya seperti orang-orang yang berotot gitu mu'tadilal khalqi perawakannya itu seimbang badinun mutamasikun badannya itu berisi dan padat gitu. sawa batni wasodri nah ini yang perlu digarisbawahi nih bahwa Nabi Sallam itu sawa al-batni wasodri bagian perut dan dadanya itu uh, rata begitu ya. Jadi tidak maju ke depan itu perutnya itu ya. Ini para bapak ini harus memperhatikan bagaimana fisik Rasulullah. Jadi kalau mengaku <laughs> kalau mengaku mencintai Rasulullah harus six pack, ya harus six pack, ya e, apa perut dan dadanya itu rata. jangan sampai e, menonjol ke depan, ya seperti orang-orang yang buncit. Ya. Baik, maka harus olahraga, olahraga dan olahraga harus uh, menyedikitkan makan. Baik, jangan banyak makan. Ari dosodri. Baik. Ari dosodri itu dadanya bidang. Nah, ini dia. Ya. Dadanya bidang seperti orang-orang yang fisiknya bagus, gagah. Ba'i dama ba'idama baina al-mankibain. Ya, jarak antara kedua pundaknya lebar. Dohmal karodis. Ya. Tamam, dokhmal karodis ini maksudnya adalah sendi-sendi tulangnya besar. Anwarul mutajarrod. <clears throat> Badannya ini bersih, bebas dari bulu. Ya, maksud bersih, bebas dari bulu itu maksudnya bukan tipikal laki-laki yang berbulu ya, banyak bulunya, bukan. Tapi hanya di beberapa di beberapa eh, bagian tertentu ya, seperti di bagian dada, janggut ya, dan sebagainya. Ya, karena ada orang Arab yang sekujur tubuhnya itu seperti berbulu lebat ya, bahkan di bagian tangannya pun begitu berbulu. Kalau Nabi Sallam tidak ya, e, apa bersih begitu. Ya mausulama bainal labbati wasurrati bisya'rin yajri kal khat. Ya. Dadanya itu berbulu halus panjang ya. Dadanya itu berbulu halus panjang menyambung hingga ke pusar. Ya. ya, seperti garis gitu. Ariyas sajaini wal batni mimma siwa zalik sedangkan dua bagian area puting dan perutnya itu bersih dari bulu. Ya, bersih dari bulu. Trip. Kemudian area saja ini wal batni mim masih wazalik, Kemudian asy'aruz zira'aini wal mankibain wa a'ali sadr. Ya. Masya Allah. Jadi eh, beliau bulu badannya banyak terdapat di bagian lengan ya. Ya, bulu badan itu terdapat di bagian lengan, eh, dua pundak begitu ya, serta bagian atas dari dadanya. Serta bagian atas dari dadanya. Tawilal zindaini. Taib kedua lengan bawahnya panjangnya. Roh berroha. Uh, eh, telapak tangannya itu le lebar. Shasnal kafaini wal kodamain. Ya, telapak tangannya lebar, kemudian kedua telapak tangan dan kakinya itu padat gitu ya, padat. Sa'ilal atrof. Ya, Sa'ilal atrof maksudnya adalah panjang tiap-tiap anggota tubuhnya seimbang. Aukola sya'ilul atrofi khumsonal am akhmasoin. Ya. Taib. Atau bisa dikatakan anggota tubuh beliau tegak seimbang. Begitu ya. Taib masih hal kodamain. Bagian pertengahan telapak kakinya itu sedikit melengkung gitu. Ya. ya, maksudnya adalah tidak rata sehingga seluruh permukaan telapak kakinya tidak menyentuh tanah gitu. Baik, ini sampai ke perkara-perkara yang detail. Ya. Yanbu Anhumalma, ma. kedua telapak kakinya itu rata dan halus gitu ya e, hingga air tidak dapat menapak di telapak kakinya gitu ya gitu ya idza zala zala qal'an Taib, idza zala zala qal'an jika ia berjalan maka ia berjalan mengangkat kakinya dengan kuat yahtu takaffian ya Yahtu tatofian itu maksudnya adalah e, melangkahkannya dengan jarak yang panjang ya. Jadi mengangkat kakinya dengan kuat ya, menunjukkan bagaimana beliau orang yang punya himmah aliyah, semangat hidup yang tinggi dan e, langkah daripada jarak kakinya itu panjang ya. Begitu. Wayamshi haunan. Baik. Dan jika ia berjalan, maka ia berjalan haunan, tenang ya. Seperti orang yang sedang menurun. Ya. Zari al-Misyah. Taib. Zari al-Misyah idza masya ka'annama yanhatu min sabab. Taib. Kemudian wa idzal tafata iltafata jami'an. Jika ia menoleh, seluruh tubuhnya akan menoleh. Begitu ya. Jika ia menoleh, maka seluruh tubuhnya akan menoleh. Khofidot torfi. Taib. Beliau senantiasa menundukkan pandangannya. Torf itu artinya adalah eh, pandangan ya, atau tolehan ya. Jadi Nabi SAW itu senantiasa menoleh ke bawah. Taib menundukkan pandangannya ke bawah. Nazoruhu ilal ardi aksaru min nazorihi ilas sama. Nah, pandangan beliau ke tanah, ke bawah itu lebih banyak daripada pandangannya ke langit, ke atas. Jullu nazorihi al mulahadoh Ya, kebanyakan pandangannya terhadap sesuatu itu adalah dengan mulahadhah. Ya. Dengan mulahadhah. E, dengan apa? Dengan cukup menunjukkan e, sorotan mata ya, tidak dengan menggerakkan kepala. Yasuku ashabahu. Baik. Nah, ini diantara akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika beliau berjalan ya, maka beliau akan mengedepankan para sahabatnya begitu. Ini adalah di antara akhlak mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waya beda'u man lakia bissalam. Nah ini dia. Ini juga merupakan akhlak Nabi Sallam yang mulia dan beliaulah yang senantiasa memulai salam dengan siapa saja yang beliau temui begitu ya. Jadi kalau orang sekarang akan merasa eh, jaim, ya, akan merasa jaim dengan orang-orang yang berada di bawah daripada levelnya, misalkan dengan murid atau dengan orang yang rendah eh, jabatannya, maka dia akan merasa eh, jaim ya, akan merasa minder kalau harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Ya. Kalau Nabi Salam tidak. Ya. Ibaratnya beliau adalah seorang guru yang mengucapkan salam terlebih dahulu pada murid. Ya. Kalau kita kan biasanya sebagian orang ingin muridnya terlebih dahulu mengucapkan salam. Kalau Nabi Salam tidak. Ya, padahal beliau adalah kepala negara ya. Dan para sahabat adalah rakyatnya. Tapi Nabi Salam justru adalah orang yang pertama kali menyampaikan salam. Ya. Jadi ini adalah di antara uh, sifat fisik dan kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tamam. Itu itu adalah diantara uh, eh, sifat fisik Rasulullah SAW dan kepribadian beliau SAW. Mudah-mudahan uh, ada yang bisa kita petik dari pembacaan hadis kita hari ini dan mudah-mudahan kita bisa menjadikan beliau sesalam sebagai tuntunan hidup ya kepribadian beliau ya apa yang beliau ajarkan apa yang beliau telah sampaikan ini menjadi tuntunan bagi kita bagi kehidupan kita baik dalam kehidupan pribadi masyarakat maupun negara ya. kurang lebihnya mohon maaf kita tutup dengan Eh, istighfar dan kafarat majlis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.